serial sandiwara radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang keempat ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Wenda Lubis sebagai Gohrupa, Suryadin Tanjung sebagai Janadusta, Ashari sebagai Ki Gempang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah diceritakan tentang anak-anak buahnya Ki Gempang yang datang menemui Anting Wulan di kedai Kitahim. Kedatangan mereka di kedai itu rupanya ingin membalas sakit hati pada Anting Wulan. Dan perkelahian pun terjadi. rupa beserta kawan-kawannya menyerang Anting Wulan dengan garangnya. Sekalipun jumlah mereka ada 15 orang, namun bagi Anting Wulan, jumlah yang sebanyak itu tidaklah berarti apa-apa. Sudah cukup. Aku bilang hentikan perlawanan kalian. Percuma, kalian pasti tak akan mampu melawanku. Eh, Kakang Goruba, serang saja terus wanita keparat itu. Aku rasa dia memerintahkan kita berhenti untuk menyerang karena dia memang tidak sanggup lagi melawan kita. Hm, kau pikir aku tidak mampu melawan kalian? Seharusnya kalau kalian mau sadar, kalian pasti takut. Coba perhatikan baik-baik. Apakah tak ada yang terluka di antara kalian? Ah, aku tidak terluka sama sekali dari seranganmu. Iya, aku memang sengaja tidak melukaimu. Sudahlah, sebaiknya kalian kembali dan jangan coba-coba mengusik kembali ketenangan ke desi bapak tua ini. Kami tidak akan kembali sebelum menangkapmu atau mengusirmu dari desa Tamiang ini. Oh, jadi kalian masih bersikeras untuk melawanku? Baik, tapi jangan menyesal. Aku sudah cukup memperingatkan kalian. Berdebah! Kehadiranmu di desa Tamiang ini telah membuat kami muak, Nona. Kau orang asing di sini. Seharusnya kau tahu diri bahwa kau tidak mempunyai hak apapun untuk berbuat sesuatu di desa ini. <laughs> kau pikir Ki Gempang pun bukan orang asing di desa ini. Katakan pada ketuamu, kalau dia tidak berbuat macam-macam, maka aku pun tak akan banyak tingkah di desa ini. sudahlah Kakang, jangan membuang-buang waktu. Percuma kita bicara pada wanita keparat ini. Iya, aku juga sudah terlalu muak terhadapnya. Kawan-kawan, ayo kita hajar lagi wanita ini. Ayo. Kita tidak perlu takut terhadap kepandaiannya. Ayo, ayo. maju. Ayo. Kembali Goh Rupa dan kawan-kawannya menyerang Anting Bulan. Mereka semua menyerang dengan garangnya. Babatan dan hunusan pedang kesana kemari menerjang anting wulan. Namun rupanya, wanita cantik dari gua larang ini tak mudah dilukai begitu saja. Ayo, bangun kalian semua. Bukankah kalian masih penasaran untuk menangkapku atau mengusirku? Ayo! Kau memang seorang wanita yang hebat, Nona. Aku tidak butuh pujianmu. Sebenarnya, aku bisa saja membunuh kalian. Tetapi aku masih memberi kesempatan pada kalian untuk merubah sikap kalian terhadap warga desa Tamyang ini. Apakah kalian tidak tega melihat mereka menderita? Aku rasa kalau kalian yang mengalami kesengsaraan ini, kalian pun pasti menginginkan ketenangan dan kebebasan seperti yang diharapkan mereka. Bagaimana sekarang? Apakah kalian masih tetap penasaran terhadapku? Uh, uh, iya, uh, kami uh, kami akan segera pergi dari sini. Jawab dulu pertanyaanku. Sebelum aku menyuruhmu pergi. Apakah kalian masih tetap penasaran terhadapku? Uh, ti uh, tidak, Nona. K kami kami tidak akan penasaran lagi pada Nona. Nah, satu lagi. Aku harap kalian jangan mengganggu kedai Kitahim ini. Mengerti? iya, Nona. Saya mengerti. Nah, sekarang pergilah sebelum pikiranku jadi berubah. iya, Nona. Kawan-kawan, ayo kita pergi. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. ternyata benar apa yang dikatakan si bapak tua itu. Ki Kempang mengirimkan kembali anak-anak buahnya untuk menemuiku. Dan aku rasa untuk selanjutnya, setelah tadi mereka kubiarkan bebas, Ki Kempang pasti akan mencari cara lain untuk mengusirku dari desa Tamiang ini. Hmm, aku sekarang jadi terlibat persoalan dengan mereka. Tapi aku rasa tidak menjadi persoalan. Apa salahnya aku membantu warga desa ini? Sebaiknya aku kembali ke kedai itu. Dengan perasaan khawatir, akhirnya goh rupa dan kawan-kawannya terpaksa kembali ke rumah Ki Gempang. Wajah mereka nampak diliputi rasa takut akibat gagal menjalankan tugasnya. lagi menjalankan tugas ini, Jana Dusta. Wanita itu memang hebat, padahal orang-orang kita cukup banyak untuk melawannya. Tapi sepertinya ia mudah sekali merobohkan kita. Iya, Kakang. Siapa sebenarnya dia tentang kegagalan kita ini? Hah? Aku juga tidak tahu. Tapi apa salahnya kalau kita katakan saja bahwa kita memang tidak mampu melawannya? Kita pasti akan mendapatkan hukuman dari Ki Gempang atas kegagalan ini. Uh, iya. Dan aku juga tahu bagaimana Ki Gempang menghukum anak buahnya jika gagal menjalankan tugasnya. Sudahlah, Jana Dusta. Kau tidak perlu khawatir. Aku nanti yang akan bicara. Kakang Gerupa harus memberi pengertian yang jelas pada Ki Kempang, Karena yang dekat dengan dia hanyalah kakak. Ayolah percepat langkah kuda kita. Jangan sampai Ki Gempang menunggu-nunggu kehadiran kita. iya, iya, iya, iya. Malam masih membentang. Sinar bulan bersinar hampir sepenuhnya dan nyanyian serangga malam pun bersenandung tak henti-hentinya. Sementara itu Ki Gempang yang tengah menunggu kehadiran anak-anak buahnya, wajahnya pun diliputi oleh kegelisahan. Sebentar-sebentar ia melihat ke pintu dan terkadang Ki Gempang duduk di kursinya sambil menghentak-hentakkan kakinya. Kenapa aku begitu mencemaskan kehadiran Gati? Aku memang salah. Kenapa waktu itu Aku tidak membunuhnya. Ah, sial. Ah, kenapa lama sekali kau rupa menjalankan tugasnya? Jangan-jangan dia gagal lagi. Oh, itu dia mereka. Ki Gempang kemudian berdiri sambil menatap tajam ke arah pintunya. Dan sebentar kemudian muncullah Kohrupa dan Janadusta Dusta Wajah kedua anak buah kepercayaannya ini bersemi merah karena terluka. Sementara langkahnya sedikit pincang. Ampun Ki Gempang, saya menghadap. Kami kami gagal menjalankan tugas itu Ki Gempang. Benar Ki Gempang. Wanita itu benar-benar hebat. Padahal jumlah kami cukup banyak, tapi dia dapat merobohkan kami dengan mudah. Goblok. Beh! Pekerjaan kalian makin lama semakin tidak bisa diandalkan saja. Uh, kami kami sebenarnya sudah berjuang mati-matian Ki Gempang. Ki Gempang bisa lihat sendiri keadaan kami. uh, uh. Kenapa tidak mampu saja kalian? Kau tahu apa hukuman bagi anak-anak buahku yang gagal menjalankan tugas? I, i, i, iya, Ki. Ki Gempang pasti menghukum kami dengan hukuman yang berat. bah. kalau kau paham, Goh Rupa, tapi Ki Gempang. Apa? Saya harap Ki Gempang jangan menghukum kami. Berilah kami kesempatan lagi untuk memperbaiki kegagalan kami, Ki. Apa lagi yang akan kau perbaiki, Goh Rupa? Hah? Sudah jelas kalian tidak mampu menghadapi wanita itu. Tapi Ki Gempang, kalau Ki Gempang menghukum kami nanti, siapa yang akan menjalankan tugas ini? Dan juga siapa yang akan menagih hutang-hutang warga desa? Tolonglah Ki Gempang, berilah kami keringanan untuk memperbaiki kesalahan kami. Semula Ki Gempang memang akan menghukum kedua anak buah kepercayaannya ini. Tapi setelah diberi pengertian oleh Rupa dan Janadusta, wajahnya kelihatan seperti tenang kembali. Sesaat lamanya, Ki Gempang terdiam. Kemudian perlahan ia duduk di atas kursinya. Ah, baik. Baiklah, aku masih memberi kesempatan kepada kalian untuk memperbaiki kesalahan kalian. Ah, lalu sekarang bagaimana? Aku tidak mau wanita itu ada di desa ini. Dia harus segera disingkirkan. Uh, menurut pendapat saya, bagaimana kalau kita menyewa tukang-tukang pukul yang hebat Ki Gempang? Bukankah menyewa tukang-tukang pukul adalah hal yang biasa kita lakukan, Ki Gempang? Ah, kok rupa. Aku bisa saja menyewa tukang-tukang pukul. Tapi, apakah wanita itu cukup berbahaya? Artinya berbahaya bagi kekuasaanku. Sepertinya begitu, Ki Gempang. Benar, Ki Gempang. Kalau saya lihat dari caranya bicara, dia selalu membawa-bawa nama warga desa. Bukankah dengan begitu dia ingin tur campur atas kekuasaan Ki Gempang di desa ini? Orang ngajar. Eh, eh, jana dusta. Apakah wanita itu masih berada di kedai kita, Him? Ha? Kelihatannya dia masih berada di situ, Ki. Aku jadi penasaran terhadap wanita itu. Aku mau tahu siapa dia sebenarnya. Menurut sepengetahuan kalian, apakah wanita itu mempunyai hubungan dengan kita, Him? Uh, Uh, kelihatannya tidak, Ki. Baik. Aku mau tahu siapa wanita itu. Kalau memang dia cukup berbahaya, mau tidak mau kalian harus mencari tukang-tukang pukul bayaran. Uh, iya, Ki. Gorupa, siapa lagi warga desa yang belum melunasi hutang-hutangnya kepadaku? Ah, masih ada sepuluh orang lagi, Ki. Uh. Lalu bagaimana dengan Nyidadali? Apakah dia pun belum melunasi hutangnya? Belum, Ki. Belum. Ah, bagus. Kalau begitu, suruh dia datang menghadapku. Kutunggu kehadirannya malam ini juga. Nah, sekarang pergilah temui dia. Baik, Ki. Saya mohon diri. Rupa dan Jana Dusta segera bangkit membalikan punggungnya untuk melangkah keluar. Setelah keduanya lenyap di balik pintu, Ki Kempang pun bangkit dari tempat duduknya. Sekarang juga aku akan menyelidiki siapa wanita itu. Aku masih penasaran kalau belum kenal siapa dia. Ah, mumpung anak-anak buahku sedang di luar. Malam ini juga Aku akan mengintai kedai Kitahim itu. Hup! melompat dari jendela rumahnya, kemudian tubuhnya pun lenyap ditelan kegelapan malam. Sementara itu di kedai Kitahim, Anting Wulan nampak masih berada di kedai itu, sekalipun kedai itu sudah tutup. Untunglah si bapak tua ini memberikan tempat untuk bermalam. Kalau tidak, mungkin aku akan tidur di luar rumah. Malam besok adalah malam bulan purnama. Berarti besok adalah saat yang terbaik untuk bertemu dengan Sang Dewi. Ya, mudah-mudahan saja Sang Dewi memperkenalkan aku untuk bertemu dengannya. Ya, hanya dengan mempelajari ajian Banyu Cakrabuana, tahap akhirlah aku akan dapat merobohkan Lastri. Oh, Sang Yang Agung, bagaimana keadaan anakku Kayan sekarang? Apakah dia dalam keadaan baik-baik? Oh, Kayan anakku. Ya, kembali Anting Wulan teringat dengan anaknya yang telah diculik oleh Lastri. Perlahan kemudian ia bangkit dari bangku, kemudian melangkah ke arah pintu. Pintu pun terbuka. Anting Wulan berdiri sambil memandang jauh ke langit yang berwarna kelabu. Ke keparat kau Lastri. Lihat saja akibatnya. Kalau kau sampai melukai anakku, kau harus menanggung segala akibatnya. Hei, seperti ada sesuatu menerobos pohon itu. Apakah ada seseorang yang mengintip? berpura-pura tidak tahu, Anting Wulan melangkah masuk ke dalam kedai itu. Memang benar, di atas pohon yang berada di depan kedai, ada sepasang mata tengah mengintai. Nah, saudara pendengar, siapakah orang yang tengah mengintai kedai itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamiang. Sampai jumpa.